وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Ikhwanu Fiddin, Rahimakumullah, Ibu-ibu, Bapak, Saudara-saudara, Jamaah Salat Maghrib dan Isya, Masjid Al-Jihad, Rahimakumullah. Baiklah kita akan mulai pada kajian pada malam hari ini. E, karena sudah cukup banyak masuk pertanyaan-pertanyaan, dan sudah cukup lama mungkin tertahan ulun akan memilah dan memilih yang ulun anggap mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk sama-sama kita kembali perbincangkan karena kalau diharuskan untuk menjawab semua pertanyaan maka 3-4 bulan ke depan mungkin kita belum selesai karena di rumah juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang uh, masih ulun simpan. Uh, baiklah, pertanyaan pertama tentang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, tolong tanggapannya tentang hadis batalnya sholat orang yang isbal atau panjang pakaian menutup mata kaki. Karena satu hari ulun pernah melaksanakan sholat dalam keadaan menggunakan celana yang menutup mata kaki Kemudian diberitahu oleh seseorang bahwasanya ini salat yang ulun lakukan itu tidak sah dan diperintahkan untuk dan diminta untuk mengulangnya. Mohon penjelasannya apakah memang benar ada hadis yang menyatakan demikian. Ikhwanu fidin rahimakumullah. Salat seorang yang pakaiannya isbal atau panjang sampai menutup mata kaki dipastikan tidak pernah membatalkan sholatnya. Saya katakan tidak pernah membatalkan sholatnya. Karena batalnya sholat adalah hal yang berkaitan dengan dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Adapun riwayat yang digunakan oleh sebahagian orang yang menyatakan batalnya sholat orang yang menggunakan pakaian menutup sampai mata kaki, ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bainama ketika kami kata Abu Hurairah bersama para sahabat masuklah seorang laki-laki kemudian dia melaksanakan sholat dalam keadaan panjang pakaian menutup mata kaki musbil izarahu panjang pakaiannya menutup mata kaki setelah dia melaksanakan sholat, maka Rasulullah bersabda kepada orang ini, Idhab fatawadda. Pergilah engkau mengambil air wudhu, kemudian berwudhulah dan sholat lagi. Faraja, kemudian orang ini eh, fatawadda, faraja, kemudian dia berwudhu dan dia kembali lagi dan melaksanakan sholat. Yang kedua, Rasulullah perintahkan lagi, pergi engkau berwudhu dan sholat lagi kata Rasulullah. Nah di saat orang ini pergi untuk yang kedua kalinya mengambil air wudhu untuk sholat, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ma amarta, kenapa engkau perintahkan dia berbolak balik berwudhu kemudian dia sholat, wasakataan, dan engkau diamkan, tidak engkau jelaskan apa sebabnya. Maka muncullah pernyataan satu hadis yang diyakini oleh sebahagian orang, menjadikan batalnya katanya seorang yang panjang pakaian menutup mata kaki dengan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu yusalli musbilan izarahu sesungguhnya dia kata Rasulullah ketika melaksanakan sol panjang pakaian menutup mata kaki wa innallaha la yaqbal salata dan Allah tidak menerima salat orang yang panjang pakaiannya menutup mata kaki hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud para ulama hadis menyatakan hadis ini do'if hadis ini lemah. Karena ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Dan Abu Ja'far adalah perawi yang majhul, tidak dikenal siapa Abu Ja'far ini. Tidak dulu mungkin kita bicara tentang kualitas hadis. Di saat kita bicara matan isi hadisnya pun maka ini sangat rancu. Sangat kacau maknanya. Kenapa dikatakan kacau maknanya? Ketika riwayat tadi menjelaskan, pergilah engkau berudu kemudian sholatlah. Pergilah engkau berudu kemudian solatlah. Seorang yang disebutkan dalam riwayat tadi diperintahkan untuk berudu kembali, kemudian dia melaksanakan solat. Dianggap dalam riwayat tadi batalnya solat dia dan batalnya wudhu dia disebabkan karena panjangnya pakaian menutup mata kaki. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwasanya seseorang yang dia melaksanakan sholat atau dia berwudu dengan menggunakan panjang, menggunakan, menggunakan pakaian yang panjang menutup mata kaki, wudunya batal tidak. Kalaulah seandainya, kalaulah seandainya uh, perkara yang seperti ini adalah hadisnya soheh, maka Rasul tidak akan perintahkan dia berudu. Rasulullah hanya perintahkan ulangi sholatnya. Tapi hadis tadi membicarakan pergi engkau kemudian berudu dan sholatlah. Dan inilah kata para ulama kerancuan riwayat ini. Bahwasanya mustahil pakaian yang panjang menutup mata kaki mengakibatkan batal wudhu plus batalnya sholat dia. Karena sekali lagi batalnya wudhu adalah berkaitan dengan hal-hal keluar dari keluar dari dua lubang dubur dan kubul. Apa-apa yang keluar dari dua lubang tadi maka menjadikan batalnya wudhu. Dan tidak ada kaitannya dengan pakaian. Bahkan seorang yang mohon maaf tidak berpakaian pun kemudian dia berudu, udunya tetap sah. Bagaimana mungkin dikatakan orang ini batal udunya disebabkan panjang pakaian menutup mata kaki? Jadi melihat hadis ini tidak hanya potongan dari akhir dari riwayat tadi, tapi lihat bagaimana ceritanya. Sehingga diyakinilah hadis ini daib, hadis ini lemah. Ala hal yang jelas dalam permasalahan ini bagi orang yang mungkin tidak isbal, maka itu yang dia gunakan bagi orang yang mungkin tetap mempunyai keyakinan, isbal itu dilarang ketika ada rasa kesombongan, maka itulah yang dia pegang. Karena banyaknya riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kelompok yang menyatakan secara mutlak, ada kelompok yang menyatakan dikaitkan dengan sebab. Sebagaimana satu hadis yang menyebutkan, idat samitum diak, idat samitum dik, kalau kalian mendengar e, kokokan ayam jantan, maka berdoalah kepada Allah karena sesungguhnya malaikat rahmat turun ketika itu dan malaikat rahmat akan mengaminkan. Muncul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau kalian mendengar kokokan ayam jantan, dia berkokok di waktu malam, hampir fajar, hampir subuh, maka berdoalah karena ketika itu malaikat rahmat turun untuk mengaminkan doa orang tadi. Maka apa yang kita ambil dari dua riwayat ini, apakah setiap kokokan ayam jantan kita berdoa atau setiap kokokan ayam jantan yang terjadi sebelum masuknya waktu subuh? Maka diambillah setiap kokokan ayam jantan yang berkokok di waktu sebelum subuh maka itulah malaikat rahmat yang turun. Karena boleh jadi ayam jantan yang berkokok, inya lapar bisa juga kujak-kujak inya pusang bisa yo kujak-kujak. Dan kita tidak mengetahui. Nah, sama seperti masalah isbal, ada orang yang mutlak pada permasalahan isbal, siapa yang isbal diharamkan. Muncul riwayat yang lain siapa yang isbal dengan kesombongan, maka inilah yang diharamkan. Nah, inilah sudut pandang yang berbeda dari para ulama-ulama yang menjelaskan tentang permasalahan tadi. Namun sekali lagi ketika ini memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, maka hendaknya kita saling menghormati. Jangan sampai eh, hadirnya kita pada kajian-kajian agama menjadikan eh, terjadinya mungkin perkara-perkara yang tidak baik di antara ukhuwah Islamiyah. Dan ini isyarat ilmu yang didapatkan tidak bermanfaat. Ketika dia sering mengaji, dia sering mungkin hadir pada kajian-kajian sunnah, tapi kenyataannya dia mulai memusuhi sebahagian kaum muslimin. Inilah yang dikhawatirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. E, pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, kapan kita boleh melewati orang yang sedang melaksanakan sholat? Seorang yang melewati orang yang melaksanakan sholat, dia boleh ketika dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan darurat. Dia memang harus misalnya ke toilet, dia memang harus misalnya ke belakang. Dan mau tidak mau dia melintasi orang tadi, maka ini perkara yang diperbolehkan. Itu pun tentunya dengan catatan dia berhati-hati, jangan sampai tepat di depan orang yang sholat tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan law ya'lamul maru ma baina yadil musalli madza alaihi minal itsmi lakana ayyakifa arba'in khairal lahu min ayyamura baina yadil musalli madza alaihi minal itsmi. Kalau seandainya orang yang melewati orang yang sholat tadi tahu dosa yang terjadi pada diri dia, maka niscaya lebih baik dia tunggu orang yang sholat tadi walaupun lama sholatnya selama 40 tahun. Tapi kalau orang itu sedang melaksanakan sholat berjamaah, dan salah seorang jamaah dia batal dan dia harus melewati orang-orang yang di belakang dia, maka ini tidak dipermasalahkan. Jadi kalau kita sedang salat jamaah, kemudian ada yang melewati kita, jangan dicegat. Tidak berat kita mencegatnya. Atau ketika kita salat berjamaah, kemudian sudah tersusun saf dan ternyata ada bagian dari ujung kiri atau di ujung kanan yang masih kosong, lewatlah orang tadi di depan kita untuk mengisi sop yang kosong tadi dan kita sedang melaksanakan salat berjamaah, maka ini perkara tidak dipermasalahkan dalam artian dia boleh melewatinya. Kenapa? Karena sutroh pada sholat berjamaah itu seorang imam. Saya ulangi, sutra seorang jam, uh, sholat berjamaah itu seorang imam. Jadi kalau orang itu ingin melewati orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak berhak kita untuk menahannya. Karena menahannya orang yang sedang melaksa, menahannya seseorang yang ketika melintasi orang yang sholat hanya pada perkara sholat sunnah bukan sholat wajib bukan sholat wajib. Karena sholat wajib sutranya makmum, jamaah ada seorang imam. Jadi seorang itu bebas untuk melintasi orang yang sholat. Terlebih yang lewat ini kakanakan anak kecil. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Kakanakan kalau dihalang-halangi, uyuh menghalangi kita. Ini bolak-balik 10 kali, bolak-balik ada ada ketangkapan. Dan ini bukan perkara kita harus menghalangi orang tadi. Kenapa? menghalangi anak tadi kenapa? Karena dia tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana dia ditinggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Jadi tidak perlu anak kecil yang berlari-lari di depan kita kita halangi, kita halangi terus. Kecuali di hadapan pian handphone yang larang. Kalau pindah terjajak ngalih urusan. Nah, ini mungkin perkara yang berbeda. Jadi sekali lagi kalau anak kecil itu tidak dipermasalahkan. Ketika sholat berjamaah itu pun juga tidak dipermasalahkan. Ketika dalam keadaan darurat maka ini pun juga tidak dipermasalahkan wallahu a'lam. Ustadz mohon penjelasan dan mana pendapat yang paling roji, pendapat yang paling benar dalam masalah apakah bangkit dari sujud dengan cara mengepalkan tangan atau dibuka telapak tangan. Karena ada sebahagian orang yang ketika bangkit dari sujud mengepalkan tangan dan banyak ulun lihat ada yang membukakan telapak tangannya. Jadi mungkin yang dimaksud ada yang seperti ini, ada yang membuka seperti ini. Wallahualam pendapat yang lebih kuat adalah dia membukakan tangan seperti ini. Dia membukakan tangan seperti ini. Karena riwayat yang menyebutkan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'ala ardi kama eh, yaldo yadayhi 'ala ardi kama yada'u al-ajin atau kala hayatil ajin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari sujud beliau, beliau memposisikan tangan beliau dalam keadaan ajin seperti orang yang mengaduk adonan seperti ini. Hadis ini doif, hadis ini lemah, hadis ini doif. Bahkan Imam Nawawi menyatakan hadis ini batil dan mungkar. Jadi pernyataan yang menyatakan ada riwayat yang seperti ini dikoreksi oleh para ulama hadis. Dan hadis ini juga, kenapa hadis ini lemah? Kenapa pendapat ini lemah? Hadis ini juga bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ketika beliau bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya bangkit dari sujud beliau jamidu ala yadayh. Beliau bertumpu pada kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangkitnya Nabi dari sujud beliau bertumpu pada tangan beliau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bertumpunya tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka diambillah hukum aglabiyah, hukum mayoritas. Apa hukum mayoritas? Hukum mayoritas adalah ketika kita bangkit dari duduk kita misalnya, setiap kita bangkit dari duduk kita, apakah posisi tangan kita mayoritas seperti ini atau seperti ini? Dan mohon maaf, mayoritas bangkitnya kita dari duduk kita itu seperti ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertumpu pada kedua tangan beliau ketika beliau bangkit dari sujud Rasul di dalam salat beliau. Maka diartikanlah menurut mayoritas para ulama bahwasnya bertumpunya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti ini, sebagaimana bangkitnya seseorang dari duduk-duduk dia, maka dia juga akan seperti ini. Dan inilah hukum yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, kelemahan riwayat yang menyatakan seperti ini adalah sekali lagi pertama riwayat ini sangat diperdebatkan. Kelemahan yang kedua adalah ketika riwayat itu menjelaskan ala hayatil ajin dalam keadaan seperti mengaduk adonan. Maka muncul pertanyaan bagaimana mengaduk adonan, tangan mengaduk adonan. Apakah seperti ini atau seperti ini? Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Boleh jadi kebiasaan di tanah Arab sana orang yang mengaduk adonan nangka ini. Kenapa? Karena adonannya mungkin tak keras, jadi harus digancangi. Mengaduk adonan mungkin di tempat kita seperti ini. sang aling alih lihati orang berjual martabak. Berjual martabak, berjual terang bulan, kayak apa apanya? Maduknya. Nangka ini kah? Nangka ini. Kalau hadis ini sohe, Kalau hadis ini sohe. Jadi pernyataan seperti ala hayatil ajin, seperti mengaduk adonan, maka ini akan dikembalikan kepada kebiasaan umum di tempat tadi. Boleh jadi di, tem, di tanah Arab sana mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah seperti ini. Dan boleh jadi di tempat kita mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah hukum membuka kedua telapak tangan. Kalau hadis ini sohe. Tapi kalau kita kembali kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan kedua telapak tangan beliau dan beliau bertumpu pada kedua telapak tangan. Tapi sekali lagi, kalau tetap mengambil pendapat ini, kada kau dikarasi juga. Melihat awak ada kawan kene, kita tapak tangannya, buka-buka aja kita. Kada kau, ini hak dia. Tapi kapanpun orang itu menjatuhkan pilihan, dia harus dia harus pakai ilmu, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Bukan melihat orang nangka ini pinarami model hanyar, ikut. Dia harus cari dalil. Dia harus cari dalil yang baik dan cari dalil yang benar di dalam pengamalan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesempatan kurang lebih 19 menit. Ya, dua orang jamaah laki-laki dan satu orang perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya pernah mendengar bahwasanya sholat itu seperti puasa bisa diganti dengan membayar itu kaparat seperti kayak puasa kan kalau kita nggak puasa eh, diganti dengan pidiah atau memberi makan orang miskin. Nah sekarang saya pernah mendengar juga orang yang tidak sholat bisa dibayar dengan seperti itu. Ya itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lagi. Terima kasih. E, eh, yang pertama tentang di bulan Muharram ini kita menyatuni pakir miskin atau anak yatim. Ini bagaimana kedudukan hadis atau apa ini? Apakah hadis atau tidak? Jadi mengusap kepalanya sekaligus menyantuni pakir miskin. Kemudian yang kedua, Sorry tadi kita baca telegram bahwa uh, eh, Syekh bin Bas ada orang yang berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Itu katanya lebih utama gitu. Yang kita tahu kan mungkin 9, 10. 9 itu kalau Rasulullah berandai-andai hidup beliau, beliau melakukan tanggal 9 dan 10. Jadi 9, 10, 11 ini katanya lebih utama. Demikian. Yang pertama tadi tentang menyatuni, yang kedua tentang 9, 10, 11. Demikian. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai transaksi jual beli di dalam masjid. Mengapa hal ini tidak di, tidak diperbolehkan? Kemudian sampai di mana tidak diperbolehkannya? Apakah di pelataran dan atau di parkiran itu juga tidak diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Uh, baiklah, yang pertama tentang pertanyaan apakah ada syariatnya atau ada dalilnya tentang mengganti sholat yang tidak yang tidak dilaksanakan atau sholat yang ditinggalkan dengan amalan-amalan yang lain mungkin seperti zikir atau mungkin seperti amalan-amalan yang lain dia ganti sholat tadi dengan amalan yang lain Eh, tidak ada, artinya solat tidak bisa diganti dengan amalan yang lain. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la kafaratun illa bih. Solat itu tidak bisa diganti kecuali dengan solat juga. Maksudnya, seorang yang lupa, dia belum melaksanakan solat atau dia tertidur, dan kapanpun dia sadar, maka dia diperintahkan untuk sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man nama anis sholatin nasiyah, fal yusaliha idza Barang siapa yang lupa dia belum sholat atau dia tertidur, dia belum sholat, maka kapan pun dia sadar, kapan pun dia ingat, kapan pun dia bangun dari tidurnya, maka sholatlah ketika dia ingat tadi. Tapi kalau orang itu ternyata, mohon maaf, dia sudah meninggalkan sholat beberapa tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan hidayah, dan dia hari ini menjadi muslim yang baik untuk melaksanakan sholat-sholat yang lima waktu. Apakah perkara sholat yang dia tinggalkan di beberapa waktu tahun yang lalu itu harus dia ganti? Dan seperti apa caranya? maka satu-satunya cara adalah dia ganti dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Bukan membayar sholat wajib dengan sholat wajib. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, awal ma yuhasabun nasu yaumil qiyamah as-salat yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa alam unzuru li abdi atama'a in qassa minha syai'a fa in kana tamatan kutiba lahu tamatan wa in kana in qassa minha syai'a unzuru li abdi hal huwa min tatawu fa in kana lahum min tatawu uh, fa amahu ala dha fa in kana lahu tatawu atama man qassa minha syai'a Fa'amau ala zakum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan intinya adalah solat adalah amalan yang pertama dihisap. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk melihat bagaimana ibadah solat dia. Kalau solat dia sempurna maka dicatat sempurna. Kalau solat dia kurang maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi Allah perintahkan kepada malaikat apakah dia punya solat sunnah dan ini poin kita. Kalau dia punya sholat sunnah, maka timpakan ketidaksempurnaan pada sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya, yang menambal ketidaksempurnaan pada salat wajib kita adalah salat salat sunnah kita, bukan membayar salat wajib dengan salat wajib. Kecuali perkaranya di hari itu dia lupa, dia belum salat. Di hari itu uh, dia tertidur, maka silahkan dia melaksanakan salat ketika dia sadar, ketika dia ingat. Dan ulama hanya berbeda pendapat ketika orang ini dalam keadaan dia dioperasi dan dia terbius misalnya dalam dua hari atau tiga hari. Apakah tiga hari yang dia terbius tadi dia harus melaksanakan sholat yang dia tinggalkan disebabkan mungkin dia harus masuk pada ruangan operasi. Maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya dia tidak perlu karena dia melakukan perbuatan ini bukan atas kehendak dia, bukan atas kehendak dia. Pendapat lain menyatakan bahwasanya dia hitung berapa waktu sholat yang dia tinggalkan, kemudian dia kerjakan menurut sebagian pendapat. Namun ini pendapat yang marju, pendapat yang ditolak. Dan pendapat yang lebih kuat sekali lagi Ketika orang ini harus masuk ruang operasi dan operasinya memakan waktu lebih dari satu hari, dua hari atau mungkin tiga hari, maka dia tidak perlu untuk mengulang atau mengganti sholat pardu yang dia tinggalkan tiga hari tadi. Kecuali, kecuali dia melakukan operasi satu hari. Dia melakukan operasi satu hari. Subuh dia masuk, zuhur, asar, maghrib, isya, dia belum melaksanakan sholat dan dia tersadar mungkin jam 2 malam misalnya. Maka dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dia kerjakan di waktu itu. Tapi kalau sudah masuk di hari yang kedua, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia. Tidak ada lagi kewajiban bagi dia karena patokannya adalah di hari itu di hari itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan cara teknis bagaimana dia menyelesaikannya adalah dia hanya boleh untuk menjama, tidak untuk jama dan kosor. Artinya dua rakaat subuh, kemudian empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, tiga rakaat maghrib, dan empat rakaat isya. Tidak boleh dia dua-dua, tiga, kemudian dua. Karena dua-dua dan tiga dan dua itu hanya perkara bagi seorang musafir. Dan ini hak paten milik seorang musafir, tidak pada perkara yang lain. Wallahu alam. Eh, selanjutnya tentang riwayat yang menjelaskan mengusap kepala anak yatim dan hal-hal yang lainnya apakah ini riwayat yang baik wallahu alam saya tidak tahu namun yang saya tahu adalah bahwasanya seorang yang mengasihi atau menyayangi anak yatim dengan segenap kasih sayang yang ikhlas dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah saya dengan orang yang mengasihi anak-anak yatim di sorga nanti seperti ini kata Rasulullah sangat dekat Adapun sekali usap kepala dapat pahala, dua kali usap dapat dua pahala. Kiau seko anak yatim, bari duit lima ribu, hadang igam di sini, aku usap terus kepala igam. Ini wallahalam belum tidak tahu, tidak tahu riwayat tadi, wallahalam. Tapi istilah e, menjamin atau menyayangi itu memang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak cukup dengan hanya mengusap kepalanya. Ya dijulung duit, dibari duit. Atau mungkin dia hidupi dengan penghidupan yang baik. Dan istilah yatim adalah uh, seorang yang kehilangan orang tuanya sebelum balik. Sebelum balik. Maka inilah perkara yang dikatakan seorang yatim. Di masjid ini banyak nang yatim. Kuitannya banyak yang meninggal sudah. Aku yatim juga berhak dapat zakat. Padahal sugih benar misalnya. Jadi istilah yatim adalah seorang anak yang dia belum balik, dia kehilangan orang tuanya dan dia tidak bisa untuk berusaha. Ini yatim dalam syariat kita. Karena kalau kita bicara yatim hanya definisinya adalah orang yang kehilangan orang tua. Ya mungkin mayoritas yang hadir di masjid ini adalah yatim dan tidak bisa dikatakan anak yatim. Sudah ya sudah. Jadi sekali lagi perkara uh, yatim adalah perkara seorang yang dia kehilangan orang tuanya dan dia belum akil balik, maka inilah yang sangat diperintahkan kita untuk menyayanginya dan untuk mensport dan untuk memberikan apa-apa yang mungkin diperlukan wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya tentang uh, puasa 9, 10 dan 11. Mohon maaf saya berkeyakinan hadis ini doif. Saya berkeyakinan hadis ini doif dan ini diteliti oleh para ulama hadis bahwasanya penjelasan yang menyebutkan puasa pada 9, 10 dan 11 standarnya hadis yang doif. Hadis yang saya sekali lagi adalah bicara pada puasa Ashura, 10 Muharram atau sembilan dan sepuluh sebagaimana yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun berpuasa sembilan, sepuluh dan sebelas, maka mohon maaf saya berkeyakinan hadis ini dhaif dan alhamdulillah saya sudah membaca riwayat ini dan juga para ulama menyatakan ini periwayatan adalah periwayatan yang eh, sangat-sangat uh, tidak bisa dijadikan pendalilan untuk mengamalkan di sembilan, sepuluh dan sebelas. Ini hanya jatuhnya pendapat. Ini hanya istihad. Kenapa ada yang berpendapat demikian? Ada yang berpendapat demikian disebabkan karena ini untuk menjaga kalau-kalau 9 10. Kalau yang di keesokannya yang 10 katanya, maka ditambahi 11. Jadi supaya 9 10 11 sudah yakin dapat 10 uh, eh, dapat Asyura dapat 10 Muharram. Jadi munculnya pendapat 9, 10 dan ditambahi lagi 11 untuk menghapus keraguan keraguan orang tadi apakah ini sudah asyur atau bukan? Apakah ini 10 Muharram atau tidak? Maka muncullah pendapat yang sudah tambah lagi satu supaya 9, 10 dan 11. Dan di zaman kita hari ini tidak perlu untuk berada pada keraguan-raguan tadi karena keyakinan kita pada apa yang sudah dilihat dan apa yang juga sudah dihisap dan dihitung, maka tentunya penambahan di hari yang ketiga atau di sebelas Muharram ini hanya penambahan penambahan yang dijadikan keraguan-raguan sebahagian orang sehingga ditambahkanlah menjadi 9, 10 dan 11. Dan kalau kita bicara hadis, hadisnya adalah 9 dan 10 atau di sepuluh Muharram, wallahu alam. E, pertanyaan selanjutnya tentang jual beli di dalam masjid kenapa itu dilarang? Karena ada hadis dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini larangan dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah beliau pernah menyatakan, "Ida ra'i ida roi itu menyabi au yubtau fil masjid la arbaha Allah tijarotaka." Kalau engkau melihat ada yang melakukan transaksi jual beli, maka doakan dengan doa semoga jual beli ini tidak mendapatkan keberkahan. Bayangkan kita tahu mendoakan seseorang kepada perkara yang tidak baik itu dilarang. Tapi kalau masalahnya dia melakukan jual beli di dalam masjid, maka Rasulullah perintahkan doakan agar tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukan pada transaksi jual beli tadi. Dan hikmahnya adalah masjid dibangun untuk ketaatan kepada Allah, bukan pada urusan-urusan duniawi. Masjid dibangun untuk urusan-urusan akhirat secara umum tentunya jadi berkaitan dengan permasalahan jual beli di sini maka ini perkara yang dilarang di dalam agama kita ketika itu dilakukan di dalam masjid. Adapun batasan masjid maka memang muncul perdebatan para ulama. Sebagian ulama menyatakan yang namanya masjid adalah tempat sholatnya kaum muslimin di satu tempat, kemudian diadakan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita lihat ruang induk. Inilah yang dikatakan masjid menurut sebagian pendapat. Dan pendapat yang menyatakan bahwasanya yang nama yang namanya masjid adalah apa-apa yang di dalamnya boleh untuk melaksanakan solat yang di situ terjadi tahiyatul masjid. Maka masuklah di dalamnya juga teras atau serambi di masjid itu, maka masuklah karena sahlah di sana untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya yang namanya masjid adalah batasannya adalah uh, ketika dia berada di dalam halaman masjid pun dikatakan itu masjid. Ketika dia berada di dalam halaman masjid pun itu dikatakan masjid. Namun pendapat ketiga ini ditolak. Maka muncullah dua pendapat. Pertama di ruang induk itulah masjid yaitu tempat kita ini. Pendapat yang kedua yang namanya masjid adalah ruang induk plus uh, teras serambi maka, eh, serambi maka di luar maka itulah yang juga dikatakan masjid. Adapun halaman maka tidak lagi dikatakan masjid. Kenapa? Itu bisa parkiran masjid atau bisa mungkin hal-hal yang lainnya karena itu bukan tempat yang senantiasa terus untuk melaksanakan ibadah salat. Wallahu alam. Lima menit satu orang lah siapa? Itu. Silakan. Maju, maju. Uh, Ustadz mau nanyakan uh, batasan mengakikakan anak tuh nah ada batasannya. Kenapa? Meng mengakikakan mengakikakan batasan, batasan anak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun tanyakan terkait mahar, Ustaz. Nah, jadi kan uh, uh, bahwasanya Nabi Muhammad kan menjujur uh, Khadijah ini dengan 20 unta merah. Nah, yang yang kalau dijumlahkan itu banyak kalau dikonversikan dalam dalam rupiah sekarang. Nah, yang yang ulun tanyakan untuk menyikapi yang sekarang ini, Ustaz. Karena banyak ah, orang-orang uh, tua gitu kan yang sangat sangat apa namanya lah, uh, sangat sangat sulit melepas anaknya gitu dengan ha, dengan yang ya mungkin dengan kesanggupan anunya gitu nah sanggupan nah itu nah mungkin untuk menyikap itu sih bagaimana Ustaz? Ya silakan. Cari nang lain aja sudah. Bandak harga cari nang lain. Baiklah. Uh, saya jawab. Akikah akikah apakah itu ada batasan umur? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada hari yang ketujuh, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menubuh sesuatu yang tergadaikan bi akikah dengan akikah. Kapan dilakukan? Tudbahu anhu yaumat sabi dilakukan pada hari yang ketujuh. Di hari itu kata Rasulullah, kalau memungkinkan digundul rambut anak tadi dan diberi nama anak tadi. Artinya akikah yang disepakati itu pada hari yang ketujuh. Muncul riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi pada jalur periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga periwayatan yang lain bahwasanya di hari yang ke-14 dan hari yang ke-21 itu juga memungkinkan. Adapun setelah lewat dari waktu tadi, alam, saya tidak berani mengatakan itu syariat yang dianjurkan dan diperintahkan karena syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Jadi syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menebus yang tergadaikan dengan akikah. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Doa anak tadi untuk orang tuanya boleh jadi tidak sampai Syafaat anak tadi untuk orang tuanya nanti di akhirat boleh jadi tidak dia dapatkan. Kenapa? Disebabkan orang tuanya enggan untuk mengakikahkan. Dan ini akan dia dapatkan ketika pertama dia enggan mengakikahkan padahal dia sudah tahu hukumnya. Dan juga dia mempunyai harta dan kekayaan dan kemampuan untuk mengakikahkan. Kalau salah satu dari dua hal ini tidak didapatkan, maka tidak dibebankan kepada dia. Ada orang yang tahu hukum akikah, tapi dia tidak punya kemampuan, maka gugurlah hukum akikah bagi dia. Ada orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah, tapi dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mengerti, maka gugur juga hukum akikah bagi orang tadi. Ketika memenuhi dua persyaratan ini, maka diperintahkan untuk melaksanakan akikah dan dia tinggalkan ada konsekuensi, konsekuensi hukum setelah itu, yaitu tergadaikan anak tadi. Dan sekali lagi akikah itu hanya dialamatkan untuk orang tua bukan untuk diri kita. Kalaulah seandainya ada sebahagian orang yang mengambil pendalilan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam akan nafsahu ba'dal bi'tsah adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi rasul kurang lebih mungkin usia 40 tahun. Maka ini bukan pendalilan yang kuat. Kenapa? Pertama hadis ini doif diriwayatkan oleh Abdullah uh, di karena di dalam periwayatan tadi ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar Kalaulah seandainya hadis itu soheh, maka ini hanya khusus buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada umat. Buktinya apa? Buktinya bukankah seorang Abdurrahman ibnu Auf ini sahabat yang sangat kaya dan beliau terlahir dari dari seorang musyrik dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Abdurrahman ibnu Auf mengakikahkan dirinya. Umar ibnu Khattab ini sahabat yang juga terlahir dalam keadaan musyrik dan tidak ada dalil yang menyebutkan Umar ibnu Khattab mengakikahkan diri diri Umar Ibn Khattab sendiri karena sudah lewatnya waktu tadi sehingga pendalilan-pendalilan yang disebutkan Rasulullah mengakikahkan dirinya katanya ini dijadikan alasan kuat kenapa ada yang mengakikahkan diri orang tadi ini hadis tertolak dari segi sanar dan juga kalau seandainya hadis ini sahih maka ini hanya khusus berlaku buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kemudian pertanyaan yang terakhir tentang ya mahar Sebaik-baik mahar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aisaruh, yang termudah, yang paling mudah apa? Maka itulah sebaik-baik mahar. Seberkah-berkah mahar adalah apa yang paling mudah, apa yang paling mudah. Namun memang juga hadis ini jangan dijadikan mohon maaf senjata dari sebahagian kaum muslimin. Artinya dia dia utarakan hadis ini sebelum mungkin melamar pian tahu aja hadis ini aja Dibacakan hadis ini panjang lebar ini. Ya dia juga harus mengetahui bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang perempuan. Intinya adalah ketika dia punya kemampuan maka wajar dia memuliakan wanita tadi. Perbuatan Nabi ketika beliau memberikan mahar kepada Khadijah, kepada istri-istri Rasulullah yang lain dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, ini dalam rangka untuk memuliakan kaum perempuan tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika orang itu ternyata terbentur pada keadaan dia sulit dan dia tidak mampu dan dia mungkin tidak bisa, maka ya sudah calon mertuanya dia harus mengerti ada hadis yang menjelaskan yang termudah itulah yang paling berkah. Bahkan mahar tidak harus misalnya berupa harta yang dia berikan, hafalan Quran pun itu bisa. Tapi jangan Al-Fatihah juga. Hafalan Quran itu juga bisa dan para ulama menyebutkan ketika orang itu maharnya adalah hafalan Quran dia, hafalan yang dia miliki, maka dia harus mendidik istrinya tadi dengan hafalan Quran yang dia miliki. Ada orang yang mungkin mem, ada sebagian ulama berpendapat mahar itu boleh dengan uh, mahar dengan seperangkat alat sholat dia berikan. Apakah hanya sebatas itu? Sebahagian ulama menyatakan tidak cukup hanya sekedar memberikan sejadah, memberikan Quran, memberikan mukena, tidak cukup seperti itu. Dia mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Tidak cukup hanya demikian. Jadi ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwasanya dia harus mengajarkan. Maka yang memang yang paling aman, tidak ada tanggungan lagi, duit itu yang paling nyaman sudah. Dia cerahkan uang, sudah sekian. Kalau kita memberikan sejadah, seperangkat alat sholat misalnya, maka ada yang berpendapat dia mengajarkan bagaimana cara salat yang baik. Bagaimana mungkin dia mengajarkan misalnya dia juga belum ter terlalu mengerti bagaimana cara melaksanakan salat. Namun sekali lagi intinya adalah mahar yang paling berkah yang terbaik adalah ketika yang termudah. Namun kita juga harus memuliakan seorang wanita, seorang perempuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya jangan bertawar-tawaran lah. Sebab yang mandak sekian ya.